العالمين Rabbal Alamin. Gitu. Kadang-kadang lagu kurang enak di situ. Boleh juga waj'alhu lana hujjah. Tapi tapi enggak enak ya. Harus disambung. Waj'alhu lana hujjatai. Ya Rabbal Alamin. Kemudian halaman 10, 11 bahwa dalam Al-Quran itu dikenal ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang mengandung alif lam, ada yang tidak. Yang mengandung alif lam, ada dua kemungkinan membaca. Ada alif lamnya dibaca, ada alif lamnya tidak dibaca. Alif lam yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak ada apa-apa, tidak tanda ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada tanda tasjidnya. Di bawah tasjid, di bawah sidah itulah huruf huruf samsiahnya. Dengan kata lain, alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf yang mana. Kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf komariah yang 14, sebagai hajjaka wa khob akimah, maka otomatis alif lamnya, lamnya dibaca. Mana contohnya? Al-Quran, Al-Jannatu, Al-Karimu, Al-Wahyu itu. al alnya dibaca. Tetapi kalau setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14, ta sa zal ro zai sin shin sob dal to zo lam nun. Nah, otomatis di atas lamnya tidak ada tanda. Karena tidak ada tanda maka jangan dibaca. Mana contohnya? Asyamsu an-ni'mah. at as-sana'u as-salatu. Alif lamnya, lamnya nggak dibaca. Jangan dibaca al-salatu tapi as-salatu nyamber dikatakan alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Itulah pelajaran kita, kajian kita tentang alif lam. Jadi alif lam itu ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Dibaca, tidak dibaca bukan karena kebenaran tapi ada ketentuan. Yang dibaca manakala setelah alif lam bertemu huruf-huruf komariah yang 14. Begitu juga alif lam yang tidak dibaca manakala setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah yang 14. Itu. Kalau ingin mudah memberikan pengajaran, alif lam yang dibaca, alif lam yang ada tanda sukunnya di atas lamnya. Alif lam yang tidak dibaca, alif lam yang di atas sukunnya, di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Alif lam yang tidak dibaca, kalau di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Jadi, alif lam itu jangan berharap jangan memiliki anggapan bahwa setiap alif lam dibaca. Tidak semuanya. Alif lam ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Fungsinya alif lam sama seperti dalam bahasa Inggris itu the. Dalam artian menghususkan dari umum menjadi khusus. Dari nakiroh, dari umum menjadi ma'rifah. Kalimatnya itu ya. Makanya disebut lam ta'rif. Itu halaman 10, 11, 12. Di halaman 13 bahasan kita tentang mim dan nun yang ada sidahnya, yang ada tasjidnya. Sebetulnya mim dan nun tidak beda dengan huruf-huruf lainnya saat dia ada sidahnya, ada tasjidnya. Dalam artian semuanya setiap huruf yang ada tasjidnya, ada sidahnya dibacanya double, dibacanya ganda. Itulah perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf latin. Dalam huruf Latin untuk mendobelkan bunyi bacaan harus double huruf. Tapi dalam huruf hijaiyah cukup dikasih tanda tasjid. Hanya saja dalam pelajaran halaman 13 tentang gunah ini bukan saja harus dibaca double kalau menemukan tanda tasdid di mim dan nun ini, tetapi harus ditahan. Ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Kemudian harus didengungkan itulah gunnah. Makanya menemukan mim dan nun bertasdid maka bacanya ada tiga ketentuan. Dibaca double sama seperti huruf-huruf yang lainnya kalau bertasdid. Tapi ada lebihnya untuk mim dan nun bertasdid ini Selain dibaca dobel, dengung ke hidung, itulah guna. Dan ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Di ayat ke-18 surat surah Al-Baqarah.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 Hamas. Summun. Sum. Sodnya sum. Gunah dulu. Setelah gunah. Kayak ifas sapawi. Padahal di situ iklab tanwin ketemu bak. Summun bukmun umyu fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق Jadi agak susah di situ roknya mati, tapi koknya wakaf isar sebetulnya ya wabar. Kalau nggak mau susah digabungin. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم Yaj'aluna yaj kalau sugro kan? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadhara al-maut. Hamas. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Ada tanda wakaf, al-waqfu aula dihentikan lebih utama. كلما أضاء لهم مشوا فيه Wakoflah tapi ada waw di situ. Jadi kalau nggak ngulang nggak apa-apa. Digabung lebih bagus. Kullama أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء مد wajib mutasil ya in gunnah إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ke Madiwad. Kok Madiwad ya? Dua, dua fatah dibaca satu di Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Itu kan hamzahnya berbaris dua. Tuh. Kalau berbaris satu, bina. Karena berbaris dua, kok nggak pakai alif karena hamzah. Bina, uh, jadi mat iwat juga. Ada tanda wakopnya di sini, lam ya. Di, disambung lebih utama. Nggak disambung nggak apa-apa. Tapi di tanda wakop nanti timur tengah, kadang-kadang di sini tidak ada tanda wakopnya. Coba nanti dilihat ya. Perbedaannya itu. Ada per الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن ikhwanya banget abad ya nun mati atau tanwin ketemu kaf dan kopongnya banget wa kun jangan wa in kuntum <laughs> jangan ya wa in kun ada n-nya ikhwanya yang kedua wa in n-nya hilang kunnya masih ada itu ya yang yang ada abad ada akrob ada ausat nanti ikhwa itu ya وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت أعدت همس أعدت للكافرين Surah Al-Baqarah, surah kedua, masih di ayat ke-25. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن السلام عليكم ورحمة الله Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullah وعليكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kalau assalamualaikum iya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kadang-kadang suka lupa. Waalaikumsalam kan? Kalau waalaikumsalam jadi jadi nakiroh lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada nyambung. <clears throat> Baik. Ibu Nuriati. Di mana tinggalnya Ibu? Di Cilodong, Bapak. Cilodong. Eh, 40 berapa usia 50? 44. 44. Alhamdulillah masih muda ya. Ini alhamdulillah ya. Ini mau belajar ya intinya. Udah udah ustazah ini mah, Bu, Pak. Belum, Pak. Udah alhamdulillah bisa ngajar, udah. Eh, teori yang saya berikan tolong ajarkan ke, di tempat yang lain lagi. Insyaallah. Ya, seperti ini ya. Insyaallah. Wa ashabul wa ashabul yamini ma yamini ma ashabul ashabul yamin yamin Bapak bisa dengar suara dia diputus juga maksudnya sudah kena kena haknya itu kena kenapa itu Bapak Ibu diajarin begini lagi untuk ngajar kepada yang lainnya Mutus-mutus tuh kalau nggak biasa mah susah. Mutusnya di mana gitu. Setelah diputus bagus, sambungin tanpa lagu dulu bu. Walaupun ibu sudah bisa lagu. Wa as wa disentak aja nggak apa-apa. Untuk latihan orang-orang yang baru belajar tuh susah ibu. E, itu dihentak itu menghilangkan e, lidah itu kadang-kadang suka double. Wa as habul yamini ma ashabul yamin. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Itu hentakan bacaan. Kalau nggak bisa loncat-loncat seperti itu, trik-trik itu baca susah. Tinggal kasih lagu mah mudah nih وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين Boleh Yamin turun Yamin ke atas juga bisa Wa as wa as wa as أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين Fi في sidrim. سدر Rinnya jadi rim. Bu, lihat. Sid rim. Sid rim. Mahdud. Mahdud. Mahdud. Mahdud. Buat ibu nggak susah, nggak nggak diputus. Tapi buat orang yang baru masuk Islam mutus-mutus kayak gini, idealnya sih di eja. Pak Pak Kasrohbi kayak gitu. Tapi kelamaan gitu ya. Nah, nanti kalau ibu sudah ini, fi-nya jadi apa? Fi-nya jadi apa? Matobi'i. Kenapa matobi'i? Baris kasrah dengan iya. ya mati. Sidu kolkolah su sugro. sidrim idgombi. idgombi guna. Kenapa idgombi guna? Kasrah Kasroh tain atau tanwin ketemu? Mim. mahbud Mahdud kolkolah. Kolkolah kubro. Kubro dan? Matahari disukun ke sana nantinya arahnya. Jadi dengan diputus-putus untuk tajwid dan terjemah perkata nanti. Sudah diputus, baru sambungin tanpa lagu. Fi sidrim mahdud. Fi sidrim mahdud. Baru dilaguin. Fi fi sidrim mahdud. مخضود في سدر مخضود سيدنا سيد في سيد في في في سيد في سيد في سدر مخضود في سدر مخضود Tolhim. Wa tolhim. Kenapa harus him? Gahin. Him. Kenapa jadi him? Karena idgom. Diguna. Karena tanwin kasrah tanwin ketemu. Mim. Mim. Tuh. Gitu. Wa tolhim. Wa tolhim. Mengbud. Mengbud. Gabungin. Wapol him mam dud. Wapol him mam dud. Baru dilaguin. Wapol wapol him wapol him wapol him mam dud. Wapol him mam dud. Jangan mang ya. M-nya masih tetap meng meng meng watol watal. Watalhim mengdud. Wazillim. Wazillim Mam, mam, dud. Mam, dud. Lihat mulutnya sampai gini. Mam, dud. Mam, dud. Gitu. Lagi ajarin. Sambungin. Lihat. Wazilim, mam dud. Wazilim, mam dud. Nah, lagu nggak usah begitu amat. Lagu. Zok. Wazil, wazilim. Zo ini susah. Saya juga kurang begitu pasti di zo ini. Hanya Rasulullah yang Wazilim, wazilim mam, mamdud. Wazilin. Nah, lagu kori itu suka gitu tuh. Wazil. Jangan. Wazil. Tetap aja. Wazil. Nge -nge Ngegeliknya dihalain. Wazil. وذل وذل وذل ممدود mending di ujung aja wazil wazil Wazilim Wazilim mamdud mending bener mending enak lagunya mending bener mending bener bener dan enak kalau wazil, banyaknya kori itu begitu, ng ngayun. Ngayun harusnya kan wazil, wazil, wazil, wazil lim, wazil lim mamdud. Dari ujung nggak boleh aja. Coba. Wazilim mamdud. Uh, ya, kita cari yang selamat, enak, tapi enak. Eh, makanan itu sehat, bersih dan enak, bukan enak tapi tidak sehat kan banyak. Ya halalan toibah gitu kata Pak Joko tuh. Jadi sudah udah mulai sekarang dari pinter ya sering dengerin. Ya sudah tuh. Terima kasih Ibu Nuryati. Nah, ya kan. Assalamualaikum Bu Nursia. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nursia. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Latihan salam. Assalamualaikum Bu Nursia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang yang assalamualaikum kita harus tambahin gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ibu Nursia, dari mana Cilodong sama ya? Dari Kelurahan Kalibaru. Kalibaru. Jalan Haji Abdul Ghani iya. Eh, 31. 31. Naik. Wama wama kalau kencang gini. Wama im wama im mas kub mas kub, setelah diputus baru disambung wama im wa Mas Kub, wa ma'im Kub. nah baru dilaguin mau pakai parfum apapun setelah mandi boleh pakai parfum belum mandi hancur mau berlagu tanpa tanpa tahu potongannya wa Kub, ah salah Ya, jadi harus tahu ini benar-benar ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan nih. Tadi kan kori aja ke, ke eh, itu ya, tinggal di itu sudah bagus. Tinggal sedikit lagi. Jangan ikuti kori kori yang enggak benar ya. Jadilah a yang benar kori. Nih. Madu wajib mutasil ya. Wa ini. Wa ma wa ma wa ma wa ma wa ma إن مسكوب Tadi imnya tadi ada wama im jangan wama Kub. Coba lagi. Wa ma'im Masih ada dikit kakinya. Nanti dilatih. Jadi tidak boleh panjang di situ. Wa ma wa ma im wa ma im maskub. Wa ma im maskub. Nah, nanti di, di, di, dilatih ya. Nanti dengar suara sendiri. Di i-nya jangan ditahan. Wafa Wafa di hati, ki hati. Kenapa jadi hating Karena tanwin, bertemu kaf atau kasrah tanwin ketemu kaf jadi ikhfa. If ikhfanya abad banget. Ya. Wafa wafa ki kihatil kasiroh kasiroh wa fakihatin katsirah wa fakihatin katsirah baru dilaguin wa fa wa fa wa fakihatin wa وفاكهة كثيرة كثير كثيرة وفاكهة هذا دنيا وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة بصيرة La لا maqtu'atiu la maqtu'atiu wala wala mamnu'ah mamnu'ah disambungin la maqtu'atiu wala mamnu'ah la maqtu'atiu ainnya mana la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ain yang pertama nggak keluar. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Coba. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Gitu. Baru disambungin. La la la maq la maq la maq bu'ati wa la mamnu'ah. لا مقطوعة Jangan kepanjangan. La maq la maq. لا Nah, itu مق penting yang mutus tadi. La mak makanya nggak boleh tadi ibu nggak mau nggak mau ngikutin saya. Langsung nyambung dia tadi. La la maqtu'atiu maqtu'atiu wala wala mamnu'ah mamnu'ah. Nah, itu ber, berpengaruh di lagunya. La la la maq la maqtu'ati wala mamnu'ah. لا مقطوعة ولا ممنوعة Bagus ya udah ustazah ya. Terima kasih Ibu Nuryani. Makasih kembali. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, masih uh, masih. Uh, Alhamdulillah nggak waalaikum ngalam. <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Udah udah warahmatullahinya sih. Dari mana Bu? Bu siapa tadi? Sumarni. Ibu Sumarni tinggal di mana Bu? Eh, Sukamaju Baru Cimanggis. Sukamaju Baru Cimanggis. Alhamdulillah ya. Kita teruskan ayat ke-34 wa furushim wa furushim sinnya wa furushim wa furushim wa furushim wa furushim wa furushim enggak apa-apa nanti ini saya cuci eh, ini kan shin enggak apa-apa <laughs> wa furushim wa furushim mar Marang Marfu'ah. Nah, gitu ya. Gabungin wa furushim marfu'ah. Wa furushim marfu'ah. Ah. ah. Jadi belajarnya pakai tangan enak gitu. Coba deh buktikan. Baru dilakukan. Wa fu wa furushim وفرش وفرش مرفوعة ya. وفرش مرفوعة lagu nggak penting yang penting bacanya udah bener lagu nanti belakangan kan latihan in inna inna ansha'nahun ansha' nahunna insya'a insya'a insya'a insya'a gitu baru disambungin ya nih ya. Inna insya ansha'nahunna insya A. Ah. Inna ansha nahunna insha. Insha. A. Ngambil nafas, nyuri nafas ya nggak apa-apa. Ini lagi mutus-mutus kayak baca doa. Yang iya. ketiga nggak boleh mutus-mutus, haram hukum nih. In inna inna أنشأناهن إنشاء Dinikmati gue goyang-goyang. Satu lagi. Nahun. Faja'alnahun Nahun Abkaro Taro. Digabungin. Ini yang susah paho dari ini. F-nya. Fa. Faja'al nahunna abkaro. Nahunna. abkaro. Di N-nya. Biar biar biar nyuri napas nggak apa-apa ini lagi begini mah. N-nya harus sempurna gitu ya. Ya. Faja'al ain faja'al suaranya nggak boleh keluar dulu iya. perhatikan dulu biar suara saya masuk ke nurani ibu ke hati ibu ini ibunya faja'al nahunna abkaro faja'alnahunna eh, ab faja'al nahunna abkaro faja'alnahunna ab ab ab karo Kita gitu. baru digabungin faja'al faja'alna faja'alnahunna ab karo faja'alnahunna أبقارا Tadi mutusnya buru-buru jadi lagunya juga gitu. Jangan ojo ke susu ya. Jangan buru-buru. Faja'alnahunna abkaro. Ibu lihat menurut saya ya. Ikutin ya. Faja'a keluarin suara ibu. Faja'alnahunna abkara. hunna abkara. Ibu keluar suara saya ngomongnya ya kayak orang bego saya ini. Coba. Faja'alna lumayan lah ya. Jadi kayak dubbing gitu. Faja'alnahunna abkaro. Gerakan ini kan zikir juga sama. Terima kasih Ibu siapa? Sumarni. Ibu Sumarni, mudah-mudahan istiqomah belajarnya ya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Samsiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini susah ro ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi rahmatullahi wabarakatuh. Sama belajar terjemah kata ini. <laughs> Ibu Samsiah ya. Eh, ya, dari mana? Makassar salah ya aslinya? Iya, saya dari Sulawesi. Sulawesi. Pak. Memang roknya agak sedikit ya. ya. Sama, saya juga F-nya nggak bisa orang Sunda. <laughs> Semua sama. Setiap daerah punya kelebihan dan kekurangan ya. Kita tidak mencari kekurangan tapi masing-masing saling melengkapi. Ayat 37 masih di suratul Waqiah. Iya, Waqi'ah. Waqi'ah. Baik. siapa? <clears throat> Ya? Uruban. Uruban. Ini atuh. Uruban. Uruban. Asroba. Akro. At. At. Atros. Uruban. Uruban. Atroba. At. At. Atroba. Digabungin. Uruban atroba. Uruban atroba. Walaupun ainnya belum kena nggak apa-apa, yang penting jitnya dulu. Eh, ainnya gini. Ain. Oh, uruban, oh, oh, uruban, uruban, at, at, at. Uruban. Oh. Lain. Ngelahirin berapa kali, Bu? Ngelahirin? <laughs> Lima. Oh. Dioperasi dua kali. <laughs> pantas jadi susahin. Susahin ya pantas. Oh. Uruban. Uruban. At. At. Ro. At. Ro. Eh, at. Roba. At. Roba. Nah, sambungin. Uruban. at roba, Uruban. at roba. Gitu. Dilaguin. Uruban. Uruban. Uruban at at roba. Coba Bu. Uruban at roba. Tuh, Alhamdulillah ya. Soal uh, makhraj kan lagi belajar. Ur ain. Uruban. Uruban. Uruban. At roba. Uruban. At roba. Li as Habil li Habil yamin yamin gabungin li Habil yamin li Habil yamin buat pemula itu berarti penekanan itu buat yang sudah pinter mah <laughs> tapi buat yang sudah pinter ngajarin nanti ngajarin orang yang baru belajar kayak gitu As nah, dil nah dilaguin ya. li as li ashabil li asha li ashabil yamin li ashabil yamin yamin li asha li li as bukan li os li as li as li aus li aus kan ini ada suaranya li li oh, li aus li aus li as li aus habil yamin itu ya uh, satu lagi sulatum sulatum minal minal awalin awalin gabungin sulatum minal awalin sulatum minal gabungin sulatum minal awalin baru dilaguin sul sulatum sul enggak ada hentakan ثلة Sulatum الأولين Sul. Eh. sulla keluarin lidahnya dilatihnya sulla <laughs> Sulatum Sulatum minal awalin. Coba ibu sendiri. Sulatun. Sul, kan tun tadi tum. Sulatum minal awalin. Alhamdulillah ya, lama-lama terbiasa. Insyaallah. Ya, Ya, terima kasih Ibu Samsiah. Assalamualaikum Bu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zahra ya? Bu Zahra tinggal di mana? Jati Padang. Jati Padang Pasar Minggu ya? ya. Baik. Eh, Bu Zahra? Baik. Wa وثلة وثلة minal minal akhirin akhirin akhirin akhirin akhirin akhirin wa thullatum minal akhirin Wasulatum minal akhirin. Akhirin. Akhirin. Oh, ya. Ini ngelatih orang kadang-kadang ada yang suka minale. Dengan diputus gini nggak mungkin. Minale, minal. Minal, terminal, terminal Nggak mungkin. Ini yang melatih itu. Banyak kok yang bisa, banyak. Nah, setelah itu, ibu dihaluskan وثلة من الآخرين وثلة من الآخرين آخرين آخرين خيرين آخرين آخرين يا وأصحاب الشمال Wa ashabus simar. Atau wa ashabus wa ashabus shimal. Sebentar. Wa ashabus wa ashabus shimal wa ashabus wa ashabus sin besar wa ashabus wa lima ashabus lima sima lima sima lima dibuka bu lima sima lima ashabus ashabus sima shimal. Digabungin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Nyambung sudah bagus, tapi makhraj hanya belum keluar ya. Nggak apa-apa, proses. Nih, gabungin. Wa as وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال Sudah bagus tapi hanya belum keluar ya Baik untuk ibu dan bapak perlu dilatih, perlu diulang Karena bagaimanapun kita belajarnya terlambat tapi pepatah menyatakan lebih baik terlambat daripada tidak. Insya Allah dengan metode putus-putus uh, seperti itu memberikan peluang, memberikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang sampai saat ini susah, sulit membaca, insya Allah akan menjadi mudah. Dan pesan saya tolong diulang, diulang-ulang <laughs> gitu ya. Itu CD-nya, kasetnya diulang-ulang terus tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Seperti putra-putri kita kok mereka hafal dengan lagu-lagu yang didengar di iklan, di televisi atau di radio Kenapa kita tidak bisa hafal? Mungkin karena kita jarang dengar. Insya Allah dengan pengulangan-pengulangan seperti itu kita akan menjadi mahir, menjadi lancar membaca. Untuk merotar hari Selasa besok Insya Allah surah Al-An'amnya dipersiapkan. Surah Al-An'am ayat 125 hingga 147. Surah Al-An'am ayat 125 hingga 147. 125 hingga 147. Surah Al-An'am untuk hari Selasa. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang ada. Billahi hitopik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur hari ini hari eh, Senin, hari ke-19 di bulan Januari tahun 2009. Selamat pagi para pendengar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. pagi para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di awal pekan hari ini Hari Senin kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama Kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun Siapapun, dimanapun, ulang tahun yang keberapapun Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859 047 85 atau lewat fax di 0219121315. Baik, telepon sudah berdering sekarang. Halo, selamat pagi Radio Kaimanis di sini. Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih, Bapak? Dari Bapak Haryanto di Cilangkap. Pak Haryanto di Cilangkap, keluarga sehat semuanya Pak Haryanto? Sehat. Alhamdulillah ya, Pak ya. ya. Ada yang ulang tahun ya Pak Haryanto ya? Ada. Iya, siapa boleh tahu ya Bapak? Makan pacar. Eh, uh, Ibu ulang tahun ya? Iya, hmm. yang ke 30 Yang ketiga? 38. 38. Silakan ucapannya Bapak. Ucapannya di usia 38. Hmm. Semoga sayang hmm. ke keluarga. Hmm. Sabar dalam mengasuh anak-anak. Iya. Yeah. Sayang sama suami. Hmm kategori kesehatan. Iya. Yeah. dan uh, apa semoga ini dalam menjalani hidup itu ya ya di, dengan mudah ya mudah Allah memberikan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini ya Bapak. Iya, selamat berbahagia untuk ke eh, Ibu Haryanto di hari ulang tahun hari ini yang ke-38 ya. Siapa Ibu Latifah ya? Iya. Iya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan yang baik ya. Keluarganya keluarga yang damai. Halo? Minta requestnya. Ya. Request apa tuh? Uh, dari Leto itu lubang hati kok nggak salah itu. An anaknya minta nih. <laughs> Oh, dari Leto. Iya, Leto. Oke. Okay. Baik, nanti kami putarkan ya, Pak ya. Iya. Iya. Kan belakang dengan siapa? Iya. Di belakang dengan Dengan Mas Andi Pranasta. Iya, bukan dengan Andi Pranasta Eh, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih Pak Haryanto, terima kasih dan salam untuk keluarga Bapak di Cilangkap ya Pak ya. Ya silakan untuk penelpon berikutnya, siapa yang akan masuk kami tunggu Anda di 8590472 masuk eh, 85 kok 82. Halo masuk, halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Yo selamat pagi dari siapa nih Ibu? Dari Reza Pak. Dari Reza? Oh Reza, di mana Mas Reza? Di Ciracas, Jakarta Timur. Ciracas, Jakarta Timur, ya. Yang ulang tahun siapa Reza? Kakak saya Pak. Boleh tahu namanya? Namanya Ika Melani. Ika Melani, ulang tahun keberapa nih? Ke 24. 24, silakan ucapannya ya. Semoga panjang umur. Mm -hmm. Terus semoga sayang sama keluarga. Mm -hmm. Sama sahabatnya. Mm -hmm. Berikan rezeki yang banyak. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Iya. Mm. Ya? Requestnya. Apa tuh? Dari drive melepasmu. Dari? Drive melepasmu. Drive melepasmu. Iya. Oke, nanti kami putar ya. Iya. Oke. Yuk. Ya, Silakan untuk penelpon berikutnya. Kami tunggu Anda di 859-047-85. Halo, selamat pagi. Halo, Radio Kamanis. Tolong suara radionya dikecilkan dulu ya. Suara radio. Halo? Iya dari siapa nih? Halo? Uh, posisinya coba agak bergeser duduknya atau berdirinya sebab suaranya terputus-putus. Iya, ini ini um, ah, Ini suaranya suara radionya tolong dikecilkan jadi nggak nggak nggak feedback. Ya, ya, oh. Udah, siapa nih? itu kebagusan Om. Mila, ya, siapa yang ulang tahun? Saya. Hmm. Anto. Anto. Iya. Eh, ulang tahun berapa Anto? Selamat panjang umur. Iya. rezeki. Mm -mm. Dilanginkan dalam rumah tangganya Om. Iya, iya, iya, iya. Amin, amin. Minta lagunya ya. Apa om. lagunya? Krispati demi Chris, cinta. Demi cinta Krispati. Iya. Oke, gitu aja. Iya, Om. Oh. Oke ya. Iya. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita nikmati lagu dulu ya. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859-04785. Sekali lagi saya ulang, 859-04785. Yang lewat SMS di 021912131315. Yang SMS ini sudah ada yang masuk Rini di Klender mengucapkan selamat ulang tahun buat Ima di Bekasi, ulang tahun yang ke-20 semoga panjang umur, cepat tepat jodoh dan sukses selalu. Minta lagunya dari Wali. Aku sakit katanya ya. Telepon belum berdering sama sekali, kami cek dulu sekarang. Oke, cukup bagus. Eh, ya, sekarang uh, eh, SMS berikutnya. Selamat pagi, dari sisi Eritawati di Condet mau mengucapkan selamat ulang tahun buat mamaku Mama Ita Rosita. Kemarin ulang tahunnya yang ke-34. Selamat ulang tahun Mama Ita. Mama Ita semoga panjang umur dan sehat selalu. Dilanjutkan sementara telepon masih kami tunggu di 859 4785. Sementara Ucapan dari Ananda Sinta dan Ferdi di UKS mengucapkan selamat ulang tahun untuk papi kami tercinta, papi Mursid, ulang tahun yang ke-58. Selamat berbahagia, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu dan uh, senantiasa dimurahkan rezekinya insyaallah. Amin. Diteruskan lagi mus, uh, pesan pendek dari SMS. Ini ucapan selamat pagi dari Ina di Pisangan mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kakaknya yang bernama Ian Ulang tahun, tapi aku lupa tinggal apa tanggalnya, aku lupa tanggalnya, tanggal berapa ucapannya eh, selamat ulang tahun semoga panjang umur dan senantiasa diberikan rizki yang halal dan barokah. Doain ya lagunya ST12 yang kami minta. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis. Sayang sekali putus. Kami tunggu Anda di -04785. Sudah masuk lagi. Selamat pagi Radio Kayu Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu. Dari Ibu Sofi ini Bintara Ibu Permai. Sofi Bintara Permai ya. Iya, cuman sekarang lagi di jalanan. Lagi, lagi di jalan. jalan Raya Pondokopi macet. Oh, udah macet sekarang ya? Iya. Iya, karena mungkin habis hujan kemarin banyak jalan bopeng-bopeng itu ya barangkali. Iya, mungkin iya. juga gitu. Tapi sabar-sabar ya Ibu Sofi ya. iya, ya. Selamat kasih. sampai di tempat tujuan yang penting. Terima kasih. Iya, iya. yang ulang tahun Bu Sofi. Enggak ada yang ulang tahun sih. Oh, iya. Ada yang kenal ulang tahun cuma siapa aja yang Iya, iya, iya. Tahun. Iya, iya, Ibu. Semoga diberikan uh, kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Mm -hmm. gitu aja panjang Begitu umur. Saja. Iya. Iya, murah iya. rezeki. Iya. Hmm. Untuk selamat Ibu tugas untuk iya. Pak Sam. Iya, untuk Ibu Sofi selamat eh. jalan, hati-hati dalam perjalanan sampai eh. di tempat tujuan selamat insyaallah ya. Iya, terima Amin. Kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sofi dalam perjalanan ya, ada macet-macet di Pondok Kopi. Memang habis hujan kemarin ini banyak jalan yang berlobang-lobang ya dan ini tidak eh, apa namanya eh, membuat eh, kendaraan jadi lancar tetapi banyak macet-macetnya. Apalagi di sana sini mungkin masih ada genangan-genangan banjir karena semalam eh, cukup lebat juga hujan ya Baik pendengar, kita nikmati lagu dulu ya. ke posyandu belum? LIL? Apa itu? Nih, LIL 5 imunisasi dasar lengkap Buat bayi kita yang umurnya di bawah setahun oh. Supaya kagak gampang kena penyakit berbahaya oh. oh, oh. Nyok ke posyandu nyok Yuk, yuk, yuk Benar ibu-ibu, 5 imunisasi dasar lengkap sangat penting untuk bayi usia di bawah 1 tahun Hepatitis B, BCG, DPT, polio, dan campak tidak boleh ada yang terlewat Apa kan gua kate? Eh, imunisasi penting buat kesehatan sama masa depan anak kita Vaksinnya gratis Ingat, LIL, 5 imunisasi dasar lengkap. Informasinya ada di buku KIA. Sayang, tak imunisasi dasar lengkap itu penting. Pesan iki dipersembahkan oleh Departemen Kesehatan didukung NCC dan USAID. Woi, turun turun, turun turun, turun lagi loh. Woi, sabar, sabar. Apanya sih yang itu loh, harga BBM udah diturunin lagi. Oh itu, kan udah kemarin. Yeay, harga BBM sekarang udah diturunin lagi. Diturunin lagi? Berarti tiga kali dong? Yoi, tiga kali. Ini bener-bener pertama kalinya loh sepanjang sejarah nih. Wah, pemerintahan Presiden SBY bener-bener meringankan beban rakyat seperti kita-kita ya. Terima kasih Pak SBY. Makanya, mari kita dukung partainya SBY, Partai Demokrat nomor 31 pada pemilu 2009. Bulan. Yoi dong. Partai Demokrat nomor 31 terus mendukung kebijakan pemerintahan Presiden SBY yang menurunkan harga BBM hingga tiga kali. Mari kita dukung terus. Lanjutkan. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. Baik para pendengar acara ulang tahun dilanjutkan lagi. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859 04785 Kami ulang di 859 04785 Dan uh, ya, selamat pagi Radio Kaimanis. Halo. Halo Radio Kaimanis di sini. Ya, halo dari siapa nih? Dari Bu Tuti. Ibu Tuti di mana Bu Tuti? Kayu manis Om. kayu manis berapa ini? Sembilan. Kayu manis sembilan. Tolong suara radio ini dikecilkan sedikit. Iya, ya, iya. Ya. Lagi dikecilin ya Om. Iya, iya. Yang ulang tahun Bu Tuti? Ini tetangga saya nih Om. Hmm, boleh tahu namanya? Namanya Melia. Melia ulang tahun keberapa Melia? Yang ke-33. Ke-33, ya silakan ucapannya ya Bu Tuti ya selamat ulang tahun. Mm -hmm. Semoga panjang umur dan mm -hmm. tambah anak lagi Om. Iya, biar banyak uh, rezekinya ya. Iya. Biar makmur rezekinya gitu ya. Iya Om. Iya. Minta ucapannya dong Om dari iya, Om. Ucapannya selamat berbahagia saja untuk Ibu Melia.